kesalahpahaman tentang ini ada hamba Allah yang dua kutub ekstrim. Murji'ah Hasyawiyah dan sisi lain, sisi lain adalah Khawarij. Khawarij itu berkata bahwasanya jika ada orang melakukan dosa besar itu kafir, syirik, kufur, keluar dari iman. Murtaqibul kabirati. Orang yang melakukan dosa gede maka dia tidak bisa masuk surga, ekstrim. Sisi lain adalah berlebihan, Allah tidak akan menyiksa hambanya. Kan Allah Maha Kasih, lihat 99 dia. Ini kutub ekstrim. Dan ini berbahaya dua-duanya. Khawarid akan mudah mengkafirkan orang gara-gara dosa gede yang dilakukan. Ketahuilah bahwa sebesar apapun dosa seorang hamba jika dia menghadap kepada Allah dan memohon ampun akan menjadi kecil dan hilang diampuni oleh Allah. Kita bukan kelompok Khawarij. Dan ternyata Khawarij itu lebih Jahil dengan orang lain, mudah menilai orang sebagai kafir sehingga dibunuh sampai orang yang diberi kabar gembira masuk surga yaitu Imam Ali bin Abi Thalib pun harus dibunuh. Imam Ali bin Abi Thalib dibunuh karena dianggap oleh orang Khawarij keluar dari iman. Bagaimana ahli surga keluar dari iman? Nauzubillah. Dan itu muncul sampai hari ini Khawarij itu orang-orang yang dikit mengatakan orang lain kafir. Syirik itu adalah satu kesesatan juga. Ada sisi lain orang yang ngaco, berbahaya sekali, sehingga menjadikan orang kurang ajar kepada Allah mengatakan apa? Kalau selagi orang sudah mengucapkan la ilaha illallah nanti selamat masuk surga nanti. Masuk neraka sebentar aja nanti masuk. Ngentengin neraka. Disetrika dua menit saja nggak kuat di dunia, apalagi di neraka. Iya kalau benar imannya, kalau yang suka ngentengin sebetulnya biasanya tidak ada iman di dalam hatinya biar mengucapkan la ilallah seribu kali. Sedang permasalahannya adalah bukan mengucapkan la ilallah. Kata Imam Hasan Basri, la ilallah itu seperti sisir, ada giginya. Lah giginya adalah menjalankan kewajiban-kewajiban ini. Kalau tidak pakai gigi nggak bisa nyisir tuh. Seperti pintu abang, misal la ilallah, apa? Seperti kunci, kunci yang ada giginya. Kalau tidak ada giginya bisa buka surga. Jadi ada orang berlebihan sehingga cukup mengucapkan la ilallah di surga. Sehingga entengin. Yang penting kan kita la ilallah. illallah. Bukan permasalahan adalah ucapan di lidahmu akan tapi di hatimu. Lah kalau orang ternyata dalam perilakunya tidak menunjukkan la ilaha Allah dan merendahkan syariat. Dosa tidak pernah berusaha untuk tobat. Bagaimana ada keimanan yang sesungguhnya di dalam hatinya? Yang dikhawatirkan adalah saat meninggal dunia hatinya tidak punya tidak kenal Allah.